haram. Dan ini sering saya sampaikan. Saya ulangi lagi tidak jadi masalah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada dirinya dan tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Dan ini terkumpulkan pada orang yang menghisap rokok. Pertama dia memudaratkan dirinya. Kita tahu bahwasanya jasad kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tidak boleh melukai jasadnya, tidak boleh orang ambil pisau kemudian mengiris haram hukumnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia meninggal dunia, dia akan diadab dengan cara dia membunuh diri. Rasulullah SAW mengatakan, "Man akala summan." Barang siapa yang minum racun sampai mati, maka dia akan diadab di neraka dengan makan minum racun tersebut. Barang siapa yang mengambil tombak kemudian dia tusukan ke perutnya, ya seperti orang-orang Jepang yang apa? Yang bunuh diri ya. Namun sekarang sudah jarang. Saya tanya orang Jepang sudah jarang. Mereka takut. Sekarang kebanyakannya minum baygon. Semisal itu ya. Ada bunuh diri sekarang sudah takut mereka. kiri sudah kurang. Barang siapa yang bunuh diri dengan menikamkan dalam tubuhnya, perutnya, maka dia akan diadab di akhirat demikian. Dengan apa? menusuk-nusuk terus. Barang siapa bunuh dengan melemparkan tubuhnya di tempat yang tinggi, di akhirat pun akan diadab dengan Allah dengan cara demikian. Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum Allah kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Oleh karenanya, jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak jasad kita. Di antara bentuk merusak jasad kita dengan mengisap apa? Rokok. Jadi ini sepakat. Ya, seluruh dulu memang mungkin ada para ulama yang khilaf dulu sekitar 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Tapi sekarang dengan berkembangnya kedokteran, diketahui berapa macam racun dalam ya dalam rokok tersebut ya. Maka saya rasa tidak ada yang khilaf tentang masalah ini. Sampai ada seorang syekh mengatakan, maaf maaf saja, seorang syekh di Masjid Nabawi dia mengatakan, saya tidak tahu ada ulama yang mengatakan makruh kecuali ulama Indonesia. <laughs> ada yang mengatakan demikian. Artinya zaman sekarang ini sudah jelas itu isinya racun semua. Bahkan kita lihat dalam iklan rokok pemerintah peringatan pemerintah, rokok bisa bikin apa? Mandul, bisa bikin lemah syahwat, bisa bikin apa namanya? kanker, bisa bikin anu. Terus sementara seorang merokok merasa dirinya gagah. Padahal bisa bikin mandul, bisa bikin apa? lemah syahwat dan bisa bikin macam-macamnya. Ini semua orang tahu. Dan sepakat, oleh karena seluruh dokter sepakat rokok itu berbahaya, meskipun dokternya juga merokok. Ini pertama di antara yang jadi amanah adalah jasad kita. Yang kedua, uang juga itu adalah amanah. Tidak boleh kita menggunakan uang sembarangan. Ya. Allah akan bertanya, setiap kita akan ditanya pada hari akhirat. Min aina tasabu an malihi. Min aina tasabu wa fima anfaqah. Akan ditanya setiap kita harta yang kita dapatkan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Kalau dia dapatkan dengan cara yang halal, tidak jadi masalah. Pertanyaan kedua masih ada. Kemana dia habiskan? Buat rokok ya Allah. Coba kalau ada orang bakar uang 10 ribu tiap hari. Kita bilang orang ini orang apa? Ini mubazir. Kamu, kamu kok bakar rokok? Sama dengan bakar uang sama dengan bakar rokok. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oleh katanya, badan kita amanah, uang kita juga amanah, maka barang siapa yang menggunakan tidak pada tempatnya dia telah melakukan hal yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya bilang, tidak seorang pun tatkala dia merokok dia mengucapkan bismillah, tidak ada. Dia malu. Kalau kita makan sesuatu yang halal, permen pun kita bilang bismillah. Apa saja yang halal kita bilang apa? Bismillah. Tapi kalau rokok masa kita bilang bismillah enggak enak sama Allah, enggak enak sama malaikat. Sudah tangan kiri tangan. Terus setelah merokok tidak ada yang bilang alhamdulillah tidak ada. Yang enggak enak masa bilang alhamdulillah sama malaikat. Eh, yang ada setelah ini rokok diinjak-injak. Kemudian kata orang juga bahwasanya At-tuyur ala amthaliha ya. Seorang itu berjalan dengan temannya, yang sejenis jalan dengan sejenis. Saya tidak tahu ada orang masuk di WC berlezat-lezat dengan makan donat tidak ada. Makan makanan yang halal dalam meja sambil buang air tidak ada. Tidak ada makanan yang halal yang dimakan dengan berlezat-lezat dalam meja sambil buang air besar tidak ada kecuali rokok. Temannya mereka temannya, sahabat dekatnya. Dan justru paling lezat tatkala itu. Justru sebagian orang sengaja untuk berlezat-lezat dengan rokok tatkala dalam kamar mandi tatkala sedang buang air lagi. Ini pertama dia mencelakakan dirinya, merusak dirinya. Yang kedua kata Nabi SAW, wala dirar. Tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini lebih parah lagi. Kalau dia merusak dirinya masih berkaitan dengan diri, tapi memberi kerusakan kepada orang lain, ini jadi masalah. Makanya dikatakan orang yang merokok tidak punya malu. Kenapa? Dia tidak peduli, yang penting dia senang. Orang di samping dia batu-batu, dia tidak peduli. Anak kecil batu-batu tidak peduli. Dia sempat menegur orang, kata, mas, ini ada anak kecil. Ya udah kamu yang pindah. <laughs> dia tidak peduli. Oleh karenanya, orang-orang menyebutkan bahwasanya merokok itu memiliki banyak manfaat. Ada tiga manfaat besar. Pertama, merokok itu membuat awet muda. Artinya orang merokok tidak sampai tua sudah meninggal dunia. <laughs> Yang kedua, merokok itu membuat hemat apa namanya e, belanja ibu rumah tangga. Kenapa? Uangnya sudah habis buat beli rokok. Mau beli makanan sudah nggak ada uangnya, jadi hemat. <laughs> Yang ketiga, merokok menghalangi pencuri masuk di rumah. Nah, masuk rumah lagi batu-batu, orangnya masih belum tidur. Yang merokok batu terus ya udah nggak jadi nggak jadi apa? Mencuri. Ini diantara manfaat rokok. Banyak yang nambah income negara, yang buat banyak proyek-proyek akhirnya akhirnya harus bikin ruangan khusus di bandara itu kan buat apa para orang-orang yang kontraktor jadi dapat masukan. Kemudian juga melariskan dokter gigi. Banyak manfaatnya rokok ini. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya rokok itu hukumnya haram ya karena memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang jadi masalah ada orang mana demikian, bahkan sebagian ustadz atau kiai. Kalau saya rokok ini wajib. Saya sedang ngajar Bulughul Maram atau Sahih Bukhari, ngajarnya malam-malam. Kalau saya tidak merokok, tidak jalan pikiran saya. Jadi rokok ini wajib bagi saya, bukan cuma sunnah apa? <laughs> wajib subhanallah. Kita bilang kamu hukumnya sama seperti orang yang kalau tidak morfin, dia gelisah sama seperti kamu. Orang kalau sudah ketagihan morfin, tidak morfin apa? Bisa mikir nggak dia? Sudah ketagihan kecanduan, sama itu hukumnya. Jadi eh, kesimpulannya bahwasanya rokok hukumnya haram akan tapi tingkat keharamannya tidak seperti khamar ya. Tidak seperti khamar yang ada nasnya tegas dan kemudian rokok memang tidak disebutkan secara dalam dalil Rasulullah mengharamkan rokok karena memang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana morfin juga tidak ada sebagaimana heroin juga tidak ada di zaman Nabi sehingga tidak pernah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Rasulullah SAW memberikan kaidah umum bayu harimu hal alimul khabaif Rasulullah SAW mengharamkan halal yang buruk Ya, kemudian la darar la dirar, tidak boleh memberi kemudaratan pada diri sendiri dan juga tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Makanya saya takjub dengan tatkala tahun lalu setelah saya pulang ke Jakarta, saya lihat ada iklan-iklan besar. Tidak tahu siapa yang buat itu di tengah-tengah kota. Tulisannya mereka dia senang kita sengsara. Dia ngejek orang yang rokok ini. Artinya dia senang merokok nanti kita yang setengah setengah mati. Kita yang masuk rumah sakit dia yang kaya. Ini juga apa <laughs> apa namanya seperti itu. Ya. Oleh karenanya uh, tidak dilakukan rokok hukumnya haram. Pertanyaan kedua tentang masalah menggunakan cincin cincin perak ya dibolehkan ada ulama khilaf tentang masalah hukum menggunakan cincin perak apakah hukumnya sunnah atau hanya sekedar mubah hanya dibolehkan Sebagian ulama mengatakan hukumnya mubah bukan sunnah kenapa karena Nabi SAW asalnya tidak menggunakan cincin Kemudian Nabi SAW menggunakan cincin perak yang bertuliskan Muhammad Rasulullah karena ada tujuan yaitu dalam rangka untuk menulis surat dan untuk memberi stempel pada cincin tersebut supaya menunjukkan cincin tersebut resmi sehingga tatkala dikirimkan kepada Raja Romawi, kepada Raja Persia, kepada Raja Mesir akan dianggap oleh mereka. Artinya Rasulullah SAW menggunakan cincin tersebut. Ya. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah karena setelah Nabi SAW tiada pun para sahabat tetap pakai pakai cincin. Allah alam ya, saya lebih cenderung pada pendapat kedua karena diriwayatkan para sahabat juga pakai apa? Pakai cincin setelah sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tidak ada urusan kepentingan surat menyurat. Hanya karena Nabi SAW pernah pakai cincin, mereka pun pakai cincin. Akan tapi kalau pakai cincin, pertama tidak boleh menggunakan cincin emas dan juga tidak boleh menggunakan cincin besi. Ya, ada pun cincin tembaga, ada khilaf, lebih baik kita tinggalkan. Kita menggunakan cincin perak saja. Itu pun tidak boleh di jari tengah dan jari telunjuk, tidak boleh. Hanya digunakan jari kelingking dan jari apa? jari manis ya. Kalau pakai cincin jari kelingking atau jari emas terbuat dari perak, entah kanan entah kiri nggak jadi masalah. Yang penting jari kelingking dan jari manis. Yang ketiga tadi apa? Eh, pakai pakaian yang ada emasnya campuran emasnya maka tidak boleh ya. Meskipun emasnya sedikit maka tidak tidak boleh. Para ulama menyatakan demikian, tidak boleh. Khusus masalah emas tidak boleh meskipun ada campurannya sedikit. Batik misalnya ada emasnya. Eh, ini pertanyaan bagus. Ada ganja ya. <laughs> Kayaknya dari Aceh nih. <laughs> Jadi sana ganja dulu adalah makanan yang dijadikan sayur dimakan oleh mereka. Ya. Ganja itu kalau diproses bisa jadi morfin, tapi kalau dimakan jadi sayur tidak memberi kemudaratan. Kita punya kaidah umum bahwasanya ya kullu muskirin khamar, segala yang memabukkan apa adalah khamar. Tatkala ganja tersebut dia asalnya halal. Ya, ada benda-benda yang halal tatkala diproses jadi bisa jadi haram. Dia asalnya halal. Jadi kalau kita makan tidak memabukkan, saya nggak tahu nih yang tahu yang orang Aceh yang sering makan jadikan sayur. Kalau sayurnya kita makan banyak, teler nggak pak? Kalau kita makan ganjanya banyak, teler nggak? Makan biasa. Tidak dibakar, dimakan aja jadi sayur. Teler nggak? Iya, maksudnya kalau sekarang kita bikin ada sayur ganja, kita makan, itu bisa bikin teler nggak? Kalau tidak bisa bikin teler maka halal. Tapi kalau bikin teler makan, maka sedikit pun juga hukumnya apa? Dia hukumnya seperti khamar. Saya tidak tahu ini kembali kepada praktik yang ada, ya, apakah kalau dimakan itu bikin teler kalau banyak? Seperti tape. Tape itu ada alkoholnya, tetapi jika dimakan banyak tidak bikin apa? Mabuk. Oleh karena sedikitnya pun tidak tidak jadi masalah. Beda kalau air tape setelah di, dipisahkan dari tapenya itu bikin mabuk. Tapi kalau tapenya ya tidak ada. Oleh karena tidak tidak dikatakan bir, tidak dikatakan khamr. Pertanyaan berikutnya bagi kaum lelaki haram memakai emas, tapi ada sebagian laki-laki yang memakai gigi emas. Terus bagaimana hukumnya? Ini dibolehkan oleh para ulama. Dan disebutkan dalam riwayat, ada sahabat yang hidungnya pernah terputus. Kemudian diganti kalau tidak salah emas atau logam, eh, eh, perak atau logam yang lainnya. Akan tapi perak tersebut ternyata menimbulkan bau. Sehingga akhirnya hidungnya diganti dengan hidung emas. Ini darurat. Jadi kata para ulama tidak jadi masalah. Dia bukan dalam rangka berhias. Ya, dia pakai emas bukan dalam rangka ber, berhias. Kalau seandainya gigi tadi dengan selain emas itu tidak jadi masalah, ya tidak menimbulkan bau, tidak mengganggu, maka dipakai. Tapi kalau mengganggu, karena emasnya logamnya bagus, tidak membuat apa bau. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak mengapa ya, meskipun gigi emas karena tidak karena tadi ada sahabat yang hidungnya putus diganti dengan dengan emas. Dan ini bukan dan saya rasa tidak ada orang berhias dengan pakai gigi emas ya. Dia bukan dalam rangka berhias tapi dalam rangka supaya enak dipakai dan mudah untuk digunakan. Pertanyaan apakah ciri-ciri wanita soleha? Ini ini pertanyaan <laughs> Buat ibu-ibu atau buat bapak-bapak? Saya pernah mengisi pengajian tentang 25 ciri wanita soleha. Ciri 26-nya tidak saya sebutkan. Ciri 26 siap dipoligami. <laughs> Cuma ciri 25 ciri sudah selesai ya. Ya banyak wanita ciri wanita soleha ya banyak ya. Dan pada dasarnya wanita soleha sama dengan laki soleha cirinya sama rajin beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jaga lisannya taat kepada suami ya memperhatikan hak, -hak suami kalau laki memperhatikan hak, hak istri ya dan ini banyak tentunya tidak cukup waktu yang singkat seperti ini. Apakah wanita soleha harus siap dimadu? Terus kalau tidak mau dimadu, apakah bukan wanita soleha lagi? Ya tidak, tidak, tidak, tidak lazim. Tidak berarti kalau ada wanita tidak mau dimadu berarti dia tidak soleha, tidak lazim. Berbeda. Kita ingat kondisi kita tidak sama dengan kondisi zaman dahulu. Zaman dahulu, ya, zaman dahulu dimadu itu sudah biasa. Ya, sudah biasa. Orang Arab dahulu sebelum datang Islam ada yang istrinya puluhan. Tatkala datang Islam dibatasi cuma berapa? Cuma empat. Jadi mental mereka sudah mental mental sampai sekarang mereka di sini pun demikian biasa. Bagaimana dia memelarang? Bagaimana seorang wanita melarang suaminya poligami? Sementara dia adalah hasil dari poligami. Ibunya ibu ada istri ketiga dari bapaknya. Kemudian dia bilang tidak boleh pakai dia saja hasil dari poligami. Di Indonesia lain, Indonesia tidak semua wanita kuat menghadapi semua itu. Untuk bab ini, masalah ini dia tidak tidak kuat. Dia kalau di Afrika. Di Afrika, ya, Orang tidak poligami, laki-laki tidak poligami, dianggap ada penyakitnya atau lemah syahwat atau bencong, sehingga harus poligami. Sampai terakhir saya ditelepon sama orang Arab, ada yang tegur. Syekh, istrimu ada berapa? Istri saya baru satu. Kata orang Afrika ini, kamu berarti baru seperempat lelaki. Kecantanmu baru seperempat, <laughs> belum sempurna. Ya, karena mereka biasa dengan poligami. Makanya kalau antum ingin poligami mudah, di Afrika mudah poligami. Oleh karena ikhwan fillah Allah kita menghargai bahwasanya sebagian kaum muslimin di tanah air kita para wanita. Mereka tidak siap dengan apa? Poligami karena kondisi lingkungan seperti itu banyak yang mencela. Dia tahu, dia terima bahwasanya poligami itu syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang mulia. Tetapi yang menjadi masalah banyak praktik yang gagal. Pertama celaan masyarakat, kedua bermusuhan dari apa? Dari uh, orang tuanya sendiri. Yang ketiga banyak poligami yang enggak yang gagal. Contoh-contoh prakteknya itu gagal. Sehingga akhirnya dia pun tidak ingin gagal seperti mereka. Orang sebenarnya tidak bisa kita katakan dia tidak soleha. Karena banyak uzur yang yang meliputinya banyak uzur. Sehingga kita bilang ya, yang jelas kapan dia tidak soleha kalau dia menolak syariat poligami baru tidak soleha. Dia mengatakan poligami tidak benar, poligami itu adalah syariat yang bahaya, ini tidak benar. Tapi kalau dia masih terima dan dia mengatakan saya tidak siap, tidak jadi mas. Kita bilang kalau kamu tidak siap ya, ya terserah sang lelaki mau dilanjutkan atau itu kembali kepada sang sang lelaki. Allah alam Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana sikap kita dengan daging ayam yang ada di restoran Kentucky Fried Chicken misalnya yang tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya? Terima kasih. Maka perlu kita tanya KFC yang ada di tanah air kita yang menjalankannya orang Islam atau orang kafir? Dilihat dulu kalau yang melaksanakan prosesnya apakah dagingnya itu kiriman dari luar? Artinya ayamnya bukan dari dalam negeri tapi apa? Impor dari luar. Ini jadi masalah. Berarti kita harus cek di sana. Ah, bagaimana prosesnya. Tapi kalau ternyata ayamnya dari dalam dalam negeri ya, dan ternyata penjualnya juga orang Islam ya, atau sebagiannya misalnya eh, ahlul kitab orang Nasrani misalnya, tapi dia nyembelih ya dia nyembelih bukan dengan di strom atau dengan di lem, apa dimasukkan di air panas sampai mati enggak tapi disembelih maka hukumnya halal maka hukumnya halal tapi kalau dagingnya impor ini yang jadi masalah impor dari mana apakah ada lajnah ada lembaga atau tim yang memeriksa ya Eh, KFC misalnya. Allah alam ini perlu dicek, perlu dicek ke, kembali ya. Perlu dicek kembali. Allah alam besok. Demikian saja ikhwani dan Allah wa yakum ada beberapa pertanyaan. Insya Allah kita jawab pada kesempatan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar artinya Allah Subhanahu wa taala yang saya pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia Masjid Nabawi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak di surga bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.